Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatsri hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman 46. Sedikit kita baca kembali perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wa man waqafa fihi faqala la adri makhluqun aw laysa bimakhluqin." Dan orang yang diam, yang dia mengatakan, "Saya tidak tahu Al-Qur'an itu makhluk ataukah bukan makhluk." Wa inna ma huwa kalamullahi. Dan dia mengatakan yang penting Al-Qur'an itu kalamullah. hadha sahibu bid'atin mithlu man qala huwa makhluqun. Maka kata Imam Ahmad, orang ini adalah ahlul bid'ah yang sama seperti orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Wa inna huwa kalamullahi wa laysa Yang betul Al-Qur'an itu adalah kalamullah bukanlah makhluk. Dan ini sudah kita baca penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri dengan panjang lebar. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wal imanu birru'yati." yaumil qiyamati kama ruya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min al ahaditsis sihahi. Dan di antara akidah Ahlussunnah adalah mengimani adanya ru'yah. Ru'yah artinya melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu dan kita mengimani bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Fainnahu ma'thurun an rasulillahi shallallahu alaihi wasallam, Karena hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang sahih. Rawahu Qatadatun an Ikrimata an Ibni Abbasin. Diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Rawahu Al-Hakam Ibnu Abban an Ikrimata an Ibni Abbas. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Abban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Rawahu Ali bin Zaidin an Yusuf ibn Mihran an Ibni Abbasin. Dan juga diriwayatkan oleh Ali bin Zaid dari Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas. Wal hadithu indana ala zahirihi kama jaa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tersebut menurut kami, menurut Imam Ahmad, sebagaimana zahirnya. Artinya dimaknai apa adanya, tidak boleh ditakwil. Sebagaimana yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal kalamu fihi bid'atun. Menggunakan ilmu kalam dalam memahami hadis ini adalah kebid'ahan. Artinya memahami hadis tentang Isra Mi'raj, memahami hadis tentang ru'yah dengan ilmu kalam, yang antaranya dengan mentakwil makna-makna dari hadis ini dan menafsirkannya tidak sesuai dengan zahirnya. Ini adalah kebid'ahan. Walakin nu'minu kama ja'a ala zahirihi wa la nunadhiru fihi ahadan. Namun hendaknya kita imani hadis tersebut sebagaimana adanya sesuai dengan zahirnya dan kita tidak melakukan nazar sebagaimana sudah dijelaskan di halaman-halaman sebelumnya nazar artinya menggunakan al-aqisah al-aqliyah menggunakan analogi-analogi akal. Jadi kata beliau kita tidak melakukan nazar, tidak melakukan analogi-analogi logika, analogi-analogi akal dari siapapun dalam memahami hadis tentang ru'yah atau dalam memahami hadis tentang Isra dan Mi'raj. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Sa'ad Syathri, beliau mengatakan, "Intaqala al-muallifu ila mas'alatir ruyati Kemudian penulis yaitu Imam Ahmad berpindah kepada masalah lain yaitu masalah ru'yah. Hal yurallahu aw la yura. Apakah Allah taala itu bisa dilihat ataukah Allah taala tidak bisa dilihat? Fa ahlus sunnati yuthbituna lillahi sifatal uluwi wa yuthbituna annahu yura. Ahlus sunnah menetapkan bahwasanya Allah taala punya sifat ulu, Allah Maha Tinggi, Allah di atas, Allah di langit. Wa yuthbituna annahu yura dan Al-Sunnah juga menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat. Di catatan kaki nomor satu, Qala Syekhu Hafidhun Al-Hakami, Syekh Hafidh Al-Hakami mengatakan, Wa annahu yura bila inkarin. Sesungguhnya Allah itu bisa dilihat tanpa ada pengingkaran. Ya, tanpa ada khilaf di antara salaf. Fi jannatil firdausi bil absari Allah Ta'ala bisa dilihat di Jannatul Firdaus, di surga Firdaus. Dan Allah dilihat dengan pandangan mata dari makhluknya. Pandangan mata dari manusia. Ini akidah al-sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah Ta'ala kelak di surga bisa dilihat. Kembali ke syarah. Wal mu'tazilatu yanfawna al-amrayni. Sedangkan para orang mu'tazilah mereka menafikan dua hal tersebut yaitu menafikan sifat al-ulu dan menafikan ru'yah. Wal asyairatu yuthbituna ruyata wa yanfauna al-'uluwa. Sedangkan orang-orang asyairah mereka menetapkan ru'yah namun mereka menafikan al-ulu. Waswabu fi hadha huwa madhhabu ahli sunnati wal jama'ati. Dan yang benar dalam masalah ini adalah madhab ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu yang menetapkan al-ulu dan juga menetapkan ar-ru'yah. Lidalalatin nususil kathirati alaihi. Karena ini ditunjukkan oleh nas-nas, oleh dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Qala ta'ala Allah ta'ala firman, ini di antara dalil yang menetapkan ru'yah. Allah ta'ala berfirman, Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sama sekali tidak. Sesungguhnya mereka di hari itu lamahjubun terhalangi untuk melihat Ar-Rabbihim, terhalangi melihat Rabb mereka. Dan surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Fahakama ala sinfi thani biannahum la yarawna Allah. Maka dalam ayat ini Allah taala menetapkan menghukumi bahwasanya golongan yang kedua mereka tidak akan melihat Allah. Fadalla hadha ala anna sinfa al-awwala yarawna Allah sehingga ini menunjukkan bahwasanya golongan yang pertama mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita baca surat Al-Mutaffifin, maka di sana Allah ceritakan tentang dua golongan. Golongan pertama adalah golongan al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Dan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang fujar, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bicara tentang orang-orang yang fujar. Kata Allah, Innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Mereka akan terhalangi untuk melihat Rabb mereka. Berarti golongan orang-orang al-amrar itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala firman, "Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah mereka di hari itu terang benderang. Yang mereka nadhirah melihat ila rabbiha kepada Rabb mereka. Mereka memandang kepada Rob mereka. Surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Fa'asbata nawral wujuhi ila Allah Ta'ala. Ayat ini menetapkan adanya wajah-wajah yang nazar, yang memandang kepada Allah Ta'ala. Wa yadullu alaihi qawluhu Ta'ala. Dan ru'ya juga ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala berikut. Allah Ta'ala firman, Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, Allah Ta'ala akan memberikan husna, balasan yang terbaik, kebaikan yang terbaik. Wa ziyadah dan Allah juga akan memberikan ziyadah tambahan. Dan surat Yunus ayat 26. Haitsu fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam birru'yati. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ziyadah dalam ayat ini maksudnya adalah ru'yah, kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Di catatan kaki nomor 2, warada dzalika min hadits Suhaib akhrajahu Muslimun. Tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut terdapat dalam hadis dari Suhaib yang ditakhrij oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Qala Al-Qurtubi fi tafsirih ma nassahu. Dan juga Al-Qurtubi dalam tafsirnya yaitu tafsir Al-Qurtubi Beliau mengatakan sebagai berikut. Ruwiya min hadithi Anasin qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi ta'ala wa ziyadah. Terdapat riwayat dari hadis Anas bin Malik, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang firman Allah taala wa ziyadah. Qala lil ladzina ahsanu al-amala fid dunya lahum al-husna wa huwa al-jannah wa ziyadatu an-nadharu ila wajhillahil karimi. Maka Nabi bersabda, ayat ini maksudnya orang-orang yang berbuat baik dalam amalannya di dunia, maka mereka akan mendapatkan husna. Husna artinya jannah, surga. Dan ziyadah adalah nazar ila wajhillahil karim, memandang kepada wajah Allah yang mulia. Wa huwa qawlu Abi Bakr As-Siddiqi wa Ali bin Abi Talib fi riwayatin. Dan ini merupakan tafsiran dari Abu Bakar As-Siddiq juga dan juga tafsiran dari Ali bin Abi Thalib juga. Dalam salah satu riwayat. Wa Hudzaifah wa Ubadah bani As-Samiti wa Ka'b bin Ujrah wa Abi Musa wa Suhaib wa Ibn Abbasin fi riwayatin. Ini juga merupakan tafsiran dari Hudzaifah Ibnul Yaman dan Abu Musa dan juga Suhaib dan juga Ibn Abbas dalam satu dalam salah satu riwayat. Bahwa qawlu jama'atin minat tabi'ina. Dan ini juga merupakan tafsiran dari sejumlah ulama tabi'in. Wa sahihu fil babi. Dan ilah pendapat yang sahih dalam masalah ini. Yaitu dalam masalah penafsiran ayat Illadzina ahsanul husna wa ziyadah. Intaha kalamuhu sampai sini perkataan Al-Qurtubi. Namun di sini diberikan catatan oleh Syekh asy hadithu Anasin الذي ذكره القرطبي أخرجه ابن مردويه بسنده من طريق نوح بن أبي مريم وهو منصوب إلى الكذب Hadis Anas bin Malik yang disebutkan oleh Al-Qurtubi tadi itu dikeluarkan oleh Ibnu Mardawih dengan sanatnya melalui jalannya Nuh bin Abi Maryam. Artinya salah satu perawinya ada yang bernama Nuh bin Abi Maryam dan perawi ini Nuh bin Abi Maryam ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya dia mansubun ilal kadib dinisbatkan kepada sifat kedustaan. Artinya perawi yang suka berdusta dalam periwayatannya. Sehingga ini riwayat yang lemah, riwayat dari Anas bin Malik tadi, riwayat yang lemah. Namun wa ghairuhu mimma sahha yughni anhu. Adapun hadis-hadis yang lainnya yang sahih itu sudah cukup Ya, di antaranya tadi hadis dari Suhaib, riwayat Muslim, ini hadis yang sahih. Yang dhaif adalah hadis dari Anas bin Malik. Wallahu a'lam. Kemudian kita lihat penjelasan selanjutnya dari Syekh Sa'al Syafri, beliau mengatakan, وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت أن المؤمنين يوم القيامة يرون ربهم جل وعلا dan terdapat hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman di hari kiamat akan melihat Allah Jalla wa Ala. Fahina idin yajibu alaina an nusallima bimuqtada hadhihi nususi. Maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk menerima konsekuensi atau makna dari nas-nas tersebut. Fa'in qala qailun kalau ada orang yang bertanya, Inna Allah Ta'ala yaqulu la tudrikuhul absar. Bukankah Allah Ta'ala firman, tidak ada yang bisa menggapai Allah dengan pandangan. Allah tidak bisa digapai dengan absar, dengan pandangan. Nah, surat Al-An'am ayat 103. Apakah ayat ini menunjukkan bahwasannya Allah tidak bisa dilihat? Kulna kita katakan. An-nafyu huna laisa lirru'yati. Inama nafyu lil ihatati wal idraki. Penafian dalam ayat ini bukan penafian ru'yah. Bukan penafian pandangan. Bukan mengatakan Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa dipandang. Inna menafiu lil ihatah. Namun yang dinafikan adalah ihatah. Ihatah itu artinya meliputi. Mengetahui secara menyeluruh. Wal idrak, idrak artinya mengilmui, mengetahui secara mendalam, secara spesifik. Nah, dua ini yang dinafikan di dalam ayat di atas. Bahwasanya tidak mungkin Allah Ta'ala bisa kita ketahui secara menyeluruh. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala bisa kita ketahui secara mendalam, secara mendetail seluruh tentang Allah. Yang kita ketahui hanya perkara-perkara yang Allah kabarkan kepada kita. Demikian juga ketika orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala bukan berarti melihat seluruh hal tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nusallimu ma'akum anna Allah la yumkinu ay yuhita bihi basaru nadhirin. Maka kita katakan, kami setuju dengan Anda wahai penanya bahwasanya Allah taala tidak mungkin untuk bisa diketahui secara menyeluruh oleh pandangan dari orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diketahui dengan sekedar memandangnya. Tidak bisa diketahui secara menyeluruh dengan sekedar memandangnya. ومن ثم لا يدل نفي الإحاطة والإدراك على نفي أصل الرؤية namun demikian adanya penafian ihatah dan juga penafian idrak tidak menunjukkan penafian ru'yah sama sekali. Kita lihat catatan kaki nomor satu. Yaqulu Nawawi fi syarhihi ala Muslimin an hadhil ayati. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim beliau menjelaskan ayat ini. Beliau katakan fa innal idraka huwal ihatatu. Idrak yang disebutkan dalam ayat kan idrak, la tudrikuhu idrak. Idrak di sini artinya ihatah, mengetahui secara menyeluruh. Allah Ta'ala la yuhatu bihi. Maka Allah Ta'ala tidak bisa diketahui secara menyeluruh, secara komprehensif tentang Allah. وإذا ورد الناس بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة ketika ada nas yang menafikan ihatah bukan berarti nas tersebut menafikan ru'yah yang ru'yah tersebut tanpa ihatah yang dengan sekadar memandang tersebut tentunya tidak ihatah, tidak mengetahui secara menyeluruh. Intah sampai sini perkataan An-Nawawi. Wa yaqulu Al-Hafidh Ibnu Hajar fi Fathil Bari. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, "Nafyul idraki la yastalzimu nafyar ru'yati." Penafian idrak tidak berkonsekuensi menafikan ru'yah limkani ru'yati syai'i min ghairi ihatatin bihaqiqatihi. Karena sangat mungkin sekali kita melihat sesuatu tanpa kita mengetahui secara menyeluruh tentang hakikat sesuatu tersebut. Intah kalamhu sampai sini perkataan Ibnu Hajar. Seperti misalnya kita melihat mobil. Orang Malaysia bilang kereta. Orang Indonesia katakan mobil. Kita melihat mobil dari jarak jauh. Mobil itu terlihat oleh kita. Namun dengan kita melihat mobil tersebut jarak jauh, apakah kita tahu ini mereknya apa, kemudian ini mesinnya apa, kemudian ini manual apa metik kemudian ini tahun berapa keluarannya, maka belum tentu kita tahu. Walaupun kita melihat mobil tersebut. Ya, kita ru'yah. Namun dengan kita ru'yah, belum tentu kita ihatah, mengetahui secara komprehensif, secara menyeluruh. Ya, jadi ini sangat mudah sekali untuk difahami. Kemudian kita kembali ke syarah fa in qala qailun Allah ta'ala qala li Musa. Kalau ada orang yang bertanya, sesungguhnya Allah taala berkata kepada Nabi Musa, qala lan tarani. Allah taala katakan, lan tarani wahai Musa, engkau tidak melihat aku. Dalam surat Al-A'raf ayat 143. Wa nafyu bilan yadullu 'ala at-ta'bid. Dan kata penanya tadi, kalau ada penafian dengan menggunakan kata-kata lan, ini menunjukkan penafian tersebut selama-lamanya, takbit. Sehingga kalau ayatnya mengatakan lan taroni, maka artinya engkau tidak akan pernah selama-lamanya melihat aku. Ini kata penanya. Panakul maka kita katakan lan lin nafi, lakinnaha la tadullu ala ta'bidi. Betul bahwasanya kata-kata lan ini gunanya untuk menafikan. Untuk mengingkari. Namun tidak menunjukkan selama-lamanya. Fa inna Allah Ta'ala dzakara 'anil yahudi bi annahum la yatamannau al-mauta. Karena Allah Ta'ala sebutkan tentang orang-orang Yahudi bahwasanya mereka tidak pernah mengharapkan untuk mati. Di catatan kaki nomor 2 yang merupakan kandungan dari ayat yaqulu ta'ala Allah taala berfirman wala abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin dan sama sekali mereka tidak akan pernah berharap untuk mati karena perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh tangan mereka wallahu alimun bidzalimin dan Allah Maha mengetahui tentang siapa saja orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 95. Ayat ini bicara tentang orang-orang Yahudi yang kata Allah wala yatamannauhu. Orang Yahudi lan tidak akan mengharapkan mati. Di sini menggunakan lan juga. Wa ma'adzalika akhbara anna ahlan nari yaumal qiyamati yatlubuna min malikin ayuqda alaihim. Padahal Allah Ta'ala juga kabarkan tentang penduduk-penduduk neraka termasuk orang Yahudi. Di hari kiamat, bahwasanya mereka minta kepada malaikat Malik untuk dimatikan saja. Yaitu dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-77. Allah Ta'ala ceritakan tentang perkataan para penghuni neraka. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ Mereka berteriak, Wahai Malik, mintalah kepada Rabbmu untuk mematikan kami. Qala innakum makithun. Kata malaikat Malik, tidak. Kalian akan tetap terus-menerus berada di neraka ini, terus-menerus hidup di neraka ini. Waliyadzubillah. Faqaluhum lan linnafi al-mu'abbadi hadha batilun. Sehingga perkataan mereka, perkataan penanya tadi bahwasanya lan digunakan untuk penafian yang sifatnya selama-lamanya, ini pendapat yang batil, nggak benar. Ya, buktinya tadi Allah gunakan dalam Al-Quran lan dalam surat Al-Baqarah ayat 95. Namun ternyata lan ini tidak bersifat muabbat, tidak bersifat selama-lamanya. Buktinya penduduk neraka minta mati, mengharapkan kematian. Sehingga lan dalam surat Al-Baqarah ayat, 95 ini tidak bermakna muabbat. Dan perlu diketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah hujjah dalam lughah juga. Kaidah-kaidah bahasa Arab itu bersumber dari Al-Qur'an. Maka tidak ada maka tidak ada ayat Quran yang menyalahi kaidah bahasa Arab karena Al-Qur'an adalah sumber kaidah bahasa Arab. Sehingga jangan mengatakan bahwasanya ayat ini bertentangan dengan kaidah bahasa Arab tidak. Justru Al-Qur'an itu adalah sumber kaidah bahasa Arab. Walidzalika ahlul lughati yusallimuna bi anna lam la tadullu ala nafit ta'bid. Oleh karena itulah maka para ahli bahasa mereka menerima bahwasanya lan tidak menunjukkan penafian selama-lamanya. Qala Ibnu Malikin, Ibnu Malik, penulis kitab Alfiyah yang sangat terkenal dalam masalah nahwu, dalam masalah bahasa Arab. Beliau mengatakan, "Wa man ra'a nafya bilan mu'abbadan." hurdud wasiwahu fa'udada. Orang yang mengatakan bahwasanya penafian dengan lan ini sifatnya muabbad, sifatnya selama-lamanya, maka perkataan tersebut bantahlah, tolaklah. Adapun pendapat yang selainnya maka kuatkanlah. Artinya Ibn Malik mewajibkan bahwasanya lan ini tidak menafikan selama-lamanya. Wa min huna yatabayyanu lana rajhanu madhhabi ahli sunnati fi itsbati ru'yatil mu'minina li rabbihim jalla wa ala yaumil qiyamati. Maka dari sini jelaslah bagi kita kuatnya pendapat ahlu sunnah ketika ahlu sunnah menetapkan ru'yah menetapkan bahwasanya orang-orang beriman bisa melihat Rabb mereka jalla wa ala di hari kiamat. Fa in qala qailun ketika ada orang yang bertanya, Halaroan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rabbahu fid dunya. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Allah di dunia? Pernah melihat Allah selama beliau masih hidup? Kalau tadi kita bahas melihat Allah di akhiratnya sudah selesai. Bahwasanya ahlu sunnah sepakat bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat oleh orang-orang beriman di akhirat. Sekarang pembahasannya beda lagi. Yaitu apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah di dunia. Kulna qad ikhtalafa as fi hadha. Maka kita katakan para sahabat berbeda pendapat dalam masalah ini. Tentunya juga para ulama. Mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Wa ta'ifatun ra'at annahu qad ra'a rabbahu. Sebagian sahabat berpendapat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah di dunia. Wa hadha huwa alladhi uthira an Ibnu Abbasin. Dan pendapat inilah yang terdapat asarnya dari Abdullah bin Abbas. Di catatan kaki nomor satu, akhrajahul Bukhari fi sahihihi fi tafsiri surati Bani Israel inda qaulihi ta'ala. Riwayat dari Ibn Abbas ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya ketika menafsirkan surat Bani Israel. Yaitu ketika menafsirkan ayat wa man ja'alna ru'ya allati alainaka illa fitnatan linnas. Tidaklah ru'ya yang kami perlihatkan kepada wahai Muhammad kecuali kami berikan itu untuk menjadi ujian bagi manusia. Dalam surat Al-Isra ayat 60. Artinya Allah katakan, penglihatan engkau kepadaku, engkau melihatku Tidaklah aku takdirkan ini terjadi kecuali untuk menjadi ujian bagi orang-orang. Apakah mereka percaya atau tidak. Kata-kata ru'ya dalam ayat ini ditafsirkan oleh Ibn Abbas artinya penglihatan Rasulullah terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa qala akharuna bi annahu lam yara rabbahu fid dunya. Dan sebagian sahabat yang lain mereka berpandangan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Allah di dunia. Fa'innahu kama mana Musa min ru'yatihi. Sebagaimana Allah Ta'ala juga menghalangi Nabi Musa untuk bisa melihat dirinya. Untuk bisa melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat yang tadi, Allah Ta'ala katakan, Lantarani, engkau tidak bisa melihat aku. Kedalika yamna'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min dalika. Maka demikian juga Allah taala menghalangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa melihat Allah. Wa hadha huwa qawlu Aisyah wa taifatin min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pendapatnya Aisyah radhiyallahu taala anha dan sebagian sahabat Nabi yang lain. Walikullin minal qawlaini daliluhu. Dan setiap Pendapat di atas memiliki dalil-dalil yang kuat. Lakin al-azhara huwa qawlu Aisyah radhiyallahu anha binafi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbih fid dunya. Namun pendapat yang lebih kuat menurut Syekh Sa'ad Asy-Syatsri di sini adalah pendapatnya Aisyah radhiyallahu taala anha yaitu pendapat yang menafikan ru'yah Nabi kepada Allah di dunia. Pendapat yang mengatakan Nabi tidak melihat Allah di dunia. Kita lihat catatan kaki nomor 2. Zahirun ini atau taarudu Dari dua nas yang ada, yaitu nas-nas yang dibawakan oleh dua pendapat di atas, lahirnya menapakan ta'arud, menapakan adanya pertentangan di antara dalil. fakal bainahumal ulama'u. Dan para ulama pun mengkompromikan di antara dalil-dalil yang nampak bertentangan tersebut biithbati ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbih biqalbihi yuhmalu ala hadzal ma'na hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu yaitu dengan menetapkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya, melihat Allah Subhanahu wa taala biqalbihi dengan hatinya. Itu nas-nas yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah di dunia, maka maknanya adalah Nabi melihat Allah dengan hatinya. Dan hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dibawa kepada makna ini. Tadi hadis riwayat Bukhari tadi. Wa yuhmalu hadithu Aisyah radhiyallahu anha ala nafi ru'yati fid dunya bi ainil basari. Sedangkan hadisnya Aisyah ini dibawa kepada makna bahwasanya hadis tersebut menafikan ru'yah, menafikan penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah di dunia dengan ainul basar, dengan pandangan mata wa annahu lam yara rabbahu bi'aini basarihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah di dunia dengan matanya langsung. Fatajtami'u al-aqwalu hadzal jam'i. Maka dengan kompromi seperti ini akan cocoklah, akan sesuailah pendapat-pendapat yang ada. Sebagaimana kaidah para ulama, al-jam'u afdalu at tarjih in amkana menjama mengkompromikan dalil-dalil itu lebih utama daripada memilih salah satu selama masih memungkinkan untuk dikompromikan. Sehingga kesimpulannya Allah Sunnah meyakini Allah Ta'ala bisa dilihat di akhirat. Adapun di dunia Allah Ta'ala pernah dilihat oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam dengan hatinya dan Allah Ta'ala tidak bisa dilihat dengan ainul basar dengan pandangan mata baik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun oleh manusia yang lain. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.